Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan-kemudahan yang diberikannya dalam urusan dunia kita, apalagi urusan agama kita, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan kesempurnaan iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas Islam dan di atas petunjuk sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita. Alhamdulillah al Islam pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu di majelis ilmu yang mulia untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala yang merupakan anugerah terbesar yang diberikannya kepada manusia yaitu ilmu tentang ma'rifatullah mengenal keindahan kemahaindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas <clears throat> fikih Asmaul Husna, pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Kita akan membahas nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qarib yang maha dekat dan Al-Mujib yang maha mengabulkan doa yang maha memenuhi permintaan dan pengharapan hamba-hambanya. <clears throat> Dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dua nama yang dengan merenungkannya akan memantapkan hatinya orang-orang yang beriman untuk bergantung kepada Robnya yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha luas rahmatnya, yang maha agung kebaikan <clears throat> dan anugerahnya. Dua nama yang <clears throat> menjadikan harapan orang-orang yang beriman penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah pupus karena dia berharap dan bersandar kepada Zat yang Maha Kuasa yang di tangannya lah segala segala perbendaraan langit-langit dan dan bumi. Nah, Al-Qarib dan Al-Mujib yang maha dekat dan maha mengabulkan doa. Nama Allah, dua nama Allah subhanahu wa ta'ala ini disebutkan secara bersamaan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Hud ayat ke-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Samud akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه Inna Rabbi qaribun mujiba. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Nabi Saleh alaihi salam. Dia menyerukan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah semata-mata karena tidak ada sembahan yang benar bagimu kecuali Dia, selain Dia. Dialah yang menciptakanmu dari tanah dan menjadikan kamu menempati memakmurkan muka bumi ini, maka minta ampunlah kepadanya, beristighfarlah dan minta ampunlah, bertobatlah kepada Allah, sesungguhnya Rabbku, <clears throat> sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat, lagi maha mengabulkan doa hamba-hambanya doa permohonan orang-orang yang beriman. Nah inilah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang dua nama ini. Untuk nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qarib, itu disebutkan dalam dua ayat yang lainnya, Surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman Wa idza sa'alaka 'abdi fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah maka sesungguhnya aku qarib maha dekat aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Jika dia berdoa, maka hendaknya mereka <clears throat> orang-orang yang beriman faliastajibuli memenuhi pak seruanku dan hendaknya mereka beriman kepadaku agar mereka itu senantiasa mendapatkan petunjuk. Ini ayat yang pertama yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib. <clears throat> Dalam ayat yang lain surat Saba ayat ke-80 Allah berfirman kul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi fa in ihtadaitu fa bima yu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'u qarib Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha dekat lagi Maha dekat Inilah, inilah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib dan <clears throat> menurut keterangan yang kuat dari para ulama, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib ini Maha dekat ini tentu saja ya kita pahami sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Maha dekat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah kedekatan yang sesuai dengan kemahasempurnaan dan kemahabesarannya sesuai dengan kesempurnaan sifat-sifat Allah sebagaimana kita memahami Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya dalam zatnya, nama-namanya, dan sifat-sifatnya. Termasuk sifat Al-Qurb, ya, maha dekat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan dia maha melihat lagi dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kita fahami sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada keterangan yang dibawakan oleh para ulama bahwa sifat qurb ya, maha dekatnya Allah itu yang ada dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah huruf yang khas, yang khusus. Artinya, Sifat ini hanya Allah Subhanahu wa taala peruntukan bagi hamba-hambanya yang menunaikan ibadah kepadanya. Ini perlu dijelaskan karena ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sifat qurb ya, maha dekatnya Allah ini sama dengan sifat ma'iyah. Mungkin kita pernah belajar tentang sifat ma'iyah, kebersamaan Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wahwa ma'akum ainama kuntum dan Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Ma'iyah kalau sifat kebersamaan Allah itu ada yang umum, ada yang khusus. Terbagi dua. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersama semua manusia yang kafir maupun yang mukmin, yang baik maupun yang buruk. Dalam artian kebersamaan Allah yang mengandung pengertian pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya, pengaturannya terhadap semua urusan hamba dan hal-hal yang dikandung dalam sifat rububiyah yang lainnya. Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah Subhanahu wa taala bersamamu dimanapun kamu berada. Tentu saja sebagaimana sifat-sifat yang lainnya, kita memahami kebersamaan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya tidak kita pahami dengan pemahaman yang menyimpang, pemahaman sesat bahkan kufur yang diyakini oleh sebagian dari ahlul bid'ah bahwasanya Allah itu bersama artinya berdekatan dengan makhluknya artinya bercampur dengan makhluknya. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluan kabira. Maha tinggi dan maha suci Allah dari ucapan kotor mereka dengan ketinggian yang yang agung, ketinggian yang besar. Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Dan kata-kata bersama sendiri dalam pengertian bahasa tidak mesti diartikan bercampur. Tidak mesti diartikan bercampur. Sebagaimana yang sering didukil oleh para ulama, ucapannya orang Arab yang sedang melakukan perjalanan, dia mengatakan, Mazilna nasiru fil lail wal qamaru ma'ana. Kami terus melakukan perjalanan di malam hari sedangkan rembulan menyertai kami, bersama kami. Ini ucapan bahasa Arab yang fasih. Apakah dikatakan berarti bulan itu turun di samping mereka kemudian jalan bersama mereka? Jelas tidak ada orang yang memahami seperti ini. Jelas ini hanya dipahami oleh orang-orang yang tidak berakal. Maksudnya dengan cahaya rembulan yang selalu menyertai mereka, itu sudah dikatakan bersama. Tidak harus berdekatan maka ketika dikatakan Allah mengawasi semua hambanya, mengatur, memandang, melihat perbuatan mereka, mendengar, maka itu dikatakan kebersamaan yang bersifat umum. Ya, sebagaimana kita sering dengarkan eh, ceramah-ceramah, misalnya Idul Fitri atau Idul Adha, khotib mengatakan di atas ya mimbar, pada hari ini kaum muslimin di Indonesia bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri. Apakah maksudnya semua muslim berkumpul di satu lapangan? di seluruh Indonesia, di seluruh pulau-pulau yang ada. Tidak. Tapi kebersamaan waktu sudah dikatakan itu bersama-sama meskipun mereka tidak tidak berdekatan. Yang jelas kalau untuk sifat ma'iyah itu ada dua. Kebersamaan yang umum dan khusus. Kebersamaan yang khusus itu yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat yang lainnya seperti Inna Allah ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini kebersamaan yang khusus yang Allah peruntukkan bagi hamba-hambanya yang taat kepadanya. Yang mengandung pengertian apa? Pengertian yang lebih khusus, yaitu Allah memberikan taufiknya kepada mereka, pertolongannya kepada mereka, perlindungannya kepada mereka, kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia apalagi urusan agama mereka. Maka ini khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang taat beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Bahkan kalau untuk sifat ma'iyah ini ada yang lebih khusus lagi. Jadi sudah khusus ada yang khasatun khasat, Sangat khusus. Yaitu yang Allah peruntukkan kepada perorangan tertentu yang jelas-jelas mereka ini sempurna dalam melaksanakan penghambaan diri kepada Allah. Seperti kepada misalnya beberapa hamba Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran misalnya kepada Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As Siddiq. <coughs> Waktu Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar As Siddiq, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Ini kebersamaan yang khusus. Lebih khusus dari sifat-sifat yang disebutkan tadi kayak bersabar, bertakwa. Ini karena tentu saja hamba-hamba Allah yang disebutkan dengan sifat kebersamaan yang lebih khusus ini menegakkan penghambaan diri kepada Allah dengan sempurna. <clears throat> Seperti juga ucapan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Harun, "Inni ma'akum asma'u wa ara." Sesungguhnya aku bersama kalian berdua aku melihat dan aku aku mendengar dan aku melihat. Yang jelas ini untuk sifat ma'iyah. Nah, ada sebagian dari para ulama yang menyamakan ini dengan sifat qurb, kedekatan Allah, ada yang umum dan khusus. Tapi pendapat yang terkuat dalam masalah ini yang dibenarkan oleh para ulama seperti keterangan Syekh Utsaimin dan para ulama yang lainnya rahimah, rahimahullah taala <clears throat> bahwasanya sifat qurb kedekatan Allah itu cuma ada yang bersifat khusus. Hanya kepada hamba-hamba yang menegakkan penghambaan diri kepadanya. Seperti dalam ayat tadi, surat Al-Baqarah tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'inni qarib, sesungguhnya aku dekat, maha dekat kepada siapa? Orang yang berdoa kepada Allah. Orang yang beriman dan berdoa kepada Allah. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang terkenal akrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid wa huwa sajidun fa aktsiru du'a fihi sedekat-dekatnya seorang hamba itu dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang sujud dalam salatnya maka perbanyaklah doa padanya jadi waktu sujud waktu beribadah dikatakan dekat kepada Allah kemudian hadis-hadis yang lain seperti yang terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum bersama Nabi SAW sedang melakukan safar hadisnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu mereka bertakbir dengan suara yang keras Rasulullah SAW bersabda irba'u ala anfusikum kasihanilah diri kalian sendiri ini pelan-pelan tidak perlu keras-keras dalam bertakbir innakum laisa tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada afam ya kepada yang tuli atau yang tidak ada tetapi kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat dan dia bersama bersama kalian nah ini menunjukkan kepada kita bahwa sifat kedekatan Allah Subhanahu wa taala itu diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang mendekatkan diri dan menunaikan penghambaan diri yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga <clears throat> eh, hadis kursi yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an." Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya dengan satu hasta. Dan barang siapa yang mendekatkan diri eh, dengan satu hasta, maka aku mendekatkan diri kepadanya dengan yang lebih daripada itu. Yang jelas ini semua juga menunjukkan uh, apa ini bahwa sikap atau sifat dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah yang bersifat khusus yang hanya ditujukan kepada hamba-hambanya yang menegakkan penghambaan diri, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang juga perlu saya ingatkan di sini saya sebutkan sehubungan dengan pembahasan ini, ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengesankan bahwa ada kedekatan dari Allah yang bersifat umum. Seperti ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang e, orang yang akan meninggal dunia ketika didatangi oleh malaikat. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ ilaihi min hablil Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Kemudian <clears throat> uh, apa ini dalam ayat dalam dua ayat dalam Al-Qur'an yang mengesankan hal tersebut ini dijawab oleh para ulama seperti oleh Syekh Utsaimin dan yang lainnya bahwa yang dimaksud dengan dekat di sini adalah qurbul malaikah, dekatnya malaikat. Bukan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan, perhatikan dengan seksama ayat-ayat ini diterangkan dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa maksudnya di sini adalah qurbul malaikah, dekatnya malaikat yang akan mencabut nyawa seorang seorang hamba menjelang dia meninggal dunia. Jadi bukan kedekatan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah yang jelas kita pahami di sini nama Allah Subhanahu wa taala al kharib artinya adalah Maha dekat yang kedekatan ini bersifat khusus kepada hamba-hambanya yang apa ini beribadah kepada Allah yang mencintainya yang berdoa kepadanya dan memenuhi seruannya. Memenuhi seruannya yang tentu saja kita akan dapatkan dampak pengaruh positif dari mengimani nama ini <clears throat> kita akan dapatkan pengaruh dari sifat dekatnya hamba eh, dekat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ini dari dengan apa ini kelembutan kebaikan yang Allah senantiasa berikan kepada hambanya, taufiknya, ya, kemudian pertolongan dan kemudahan yang diberikannya kepada kepada hamba-hambanya. <clears throat> Oleh karena itu ini termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang agung yang dengan mengimaninya akan banyak memberikan manfaat keimanan, manfaat menyempurnakan penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib Mujib artinya yadullu ala annahu subhanahu yasma'u du'a ad-da'in wa yujibu su'ala sa'ilin wa la yukhayyibu mu'minan da'ahu wa la yaruddu musliman najahu Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib yang Maha mengabulkan doa menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar doa orang-orang yang memohon kepadanya dan menjawab mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta kepadanya maka dia tidak akan mengecewakan seorang mukmin yang berdoa kepadanya dan tidak akan menolak permohonan seorang muslim yang bermunajat kepadanya ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi Allah berfirman, "Ujibu da'wata da'i idza da'an." Aku akan menjawab seruannya orang-orang yang memohon kepada aku jika dia berdoa. Kemarin kita pernah bahas tentang waktu menyebutkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Hayy al yang Maha Pemalu. Hadis sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud dan yang lainnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda inna rabbana hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa ayadaihi ilaihi ayyaruddahuma sifran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Hayyun Maha Pemalu dan Maha Karim, Maha Mulia, Maha Dermawan. Dia malu dari hambanya jika seorang hambanya mengangkat kedua tangannya kepadanya, berdoa kepadanya, kemudian ditolak dengan dengan hampa. Kemudian tidak dikabulkan permohonannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah ikhwani fi din, ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Dermawan. Permintaan hamba-hambanya kepadanya bagaimanapun banyak dan seringnya, malah dicintai dan disukainya. Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai seorang hamba yang semakin banyak memohon kepadanya. Makanya orang-orang yang tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan murka kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang selalu menggantungkan dirinya kepadanya, memohon kepadanya, meminta pertolongan kepadanya dalam semua urusan baik itu urusan agama dunia apalagi urusan agama apalagi urusan agama sampai yang berhubungan dengan makanan dan minuman apalagi meminta kepada hidayah pengampunan taufik kebaikan lahir dan batin pertolongan untuk bisa melaksanakan taat kepada Allah kemudahan untuk meninggalkan perbuatan maksiat kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang demikian Lihatlah kita ketahui bersama bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis terkenal riwayat Tirmidzi yang sahih kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu Beliau bersabda, "Idza sa'alta alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kau meminta maka mintalah kepada Allah. Kalau kau memohon pertolongan maka mohon pertolonganlah kepada Allah. Meminta dalam hal apa? Memohon pertolongan dalam hal apa? dalam hal yang bersifat umum semuanya. Mama maaf para pendengar, hubungan kami terputus dan kami akan coba menghubungi beliau kembali untuk beberapa saat ke depan ini kami akan jeda terlebih dahulu. نور من القرآن أعوذ بالله من الشيطان وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم Baik para pendengar semua, Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau dan kita akan simak kembali kelanjutan pembahasan yang beliau sampaikan. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullah ya. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah. Kita teruskan kembali. Jadi dalam hadis Nabi SAW tadi Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk meminta kepada Allah dengan semua keperluan kita. Urusan dunia atau urusan agama kita. Ini yang berkali-kali saya tekankan dalam kajian kita. Bahwa penghambaan diri yang seutuhnya kepada Allah adalah terwujud dalam permintaan, banyaknya permintaan dan banyaknya pengharapan manusia kepadanya. Itulah hamba yang sebenarnya karena dia tergantung kepada Allah. <clears throat> Diterangkan oleh para ulama, ibadah itu diambil dari kata-kata <clears throat> orang Arab waktu mengatakan jalan ya, yang selalu dilewati, selalu diinjak dengan nama Toribun Mu'abbad <clears throat> jalan yang sudah ditundukkan. Maksudnya jalan ini sudah biasa diinjak-injak, maka dia disebut sebagai torikun mu'abbad. Dari situlah diambil kata-kata ibadah. Maka ibadah itu mengandung goyatul hub Ma'agoyatul dhul. Puncak dari kerendahan diri disertai dengan puncak dari kecintaan kepada Allah. Jadi penghamba apa ini merendahkan diri yang sempurna disertai dengan kecintaan yang sempurna kepadanya. Maka kalau seseorang melaksanakan ibadah tapi tidak ada perasaan menundukkan diri, merendahkan diri, butuh kepada Allah, maka ini namanya bukan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk itu kita minta keperluan kita, sering meminta maka mereka akan benci. <clears throat> Karena memang mereka tidak berkuasa untuk mengabulkan permintaan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang semakin banyak menyandarkan diri berharap dan selalu meminta kepadanya. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah asar yang sahih pernah mengatakan, "Sallallahu kulla syai'in hatta syus'i." Hatta syus'a. Hatta syus'a. Mintalah kepada Allah segala sesuatu, segala kebutuhan kalian sampai pun tali sendal Subhanallah tali sendal kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita meremehkan tapi karena seorang hamba yang terbiasa tergantung kepada Allah, terbiasa meminta dan berharap kepada Allah, maka ini akan membuat dia tidak butuh kepada makhluk dan hanya bersandar kepada zat yang di tangannya lah segala sesuatu, di tangannya lah segala uh, kemampuan untuk memenuhi permintaan hamba-hambanya. Maka ini pendidikan yang baik terbiasa mengajarkan kepada diri kita, keluarga kita untuk selalu minta kepada Allah. Sebelum berbuat, minta dulu kepada Allah, berdoa dulu kepada Allah. Ada hadis yang yang lemah ya, yang tidak tidak pantas kita gunakan ya karena hadisnya baif. Nabi SAW eh, disebutkan apa ini disebutkan kepada Nabi SAW lihat lihat ala ahadukum hajatahu lihat ala ahadukum rabbahu hajatahu hatta anak nih hendaknya masing-masing kalian meminta segala kebutuhannya kepada Allah sampai pun tali sendalnya. Ini kalau dari Nabi SAW lemah riwayatnya. Yang sahih tadi yang saya bacakan dari Aisyah radhiyallahu radhiyallahu taala anha. Yang jelas sekali lagi membiasakan diri untuk selalu meminta kepada Allah ini adalah perkara yang dicintainya, perkara yang diridhoinya, perkara yang disukainya. Oleh karena itu hendaknya ini kita uh, jadikan kebiasaan diri kita, keluarga kita. Kalau kita punya keperluan, punya permohonan, jangan dulu meminta kepada makhluk, jangan dulu bersandar kepada sebab. Seperti yang saya sering jelaskan berkali-kali, kebanyakan kita bersandar kepada sebab secara berlebihan. Dan kita menyangka yang namanya melakukan sebab itu hanya melakukan usaha-usaha yang bohir. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran sebab yang paling utama adalah bersandar kepadanya dan itulah sebab apa ini e, termasuk sebab utama yang akan dimudahkan kecukupan dari Allah kepada hamba. Wa may yatawakkal 'ala Allah hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi, kecukupan yang Allah berikan kepada manusia tergantung dari besar tidaknya tawakalnya, penyandaran dirinya kepada Allah. Pengharapan dalam hatinya kepada Allah. <clears throat> Jadi, setiap kita harusnya sebelum, kalau punya urusan, Dibiasakan diri kita. Dibiasakan diri kita. Misalnya, <clears throat> saya ingin menyelesaikan sesuatu masalah. Ada urusan yang perlu saya selesaikan. Sebelum pergi, berdoa dulu. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Engkaulah yang maha mampu untuk memudahkan segala urusan manusia. Baru dia melakukan urusan. Menyelesaikan urusan tersebut. Subhanallah, ini membiasakan hamba itu untuk selalu bergantung kepada Allah dan ini adalah sifat terpuji yang akan mendapatkan balasan dari Allah juga akan dimudahkan nantinya urusannya. Saya pernah terangkan juga ketika kita sakit. Sebelum kita datang ke dokter mencari dokter spesialis mencari obat, minta dulu kepada Allah. Seperti ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Kalau aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Mohon dulu kepada Allah baru kita baru kita memohon atau apa ini melakukan usaha dengan datang bertanya kepada dokter atau membeli membeli obat. Inilah Allah Subhanahu wa taala <clears throat> apa ini zat yang maha al-mujib yang maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya yang perbenaran Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang sedikit pun dengan permintaan hamba-hambanya. Dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin Fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahru wahai hamba-hambaku seandainya orang yang paling pertama yang paling pertama hidup di antara kalian dan yang paling terakhir jin maupun manusia semua berdiri di sebuah tanah lapang dan masing-masing meminta kepadaku kemudian aku berikan kepada masing-masing dari kalian permintaannya, maka itu sama sekali tidak mengurangi perbandaraan yang ada padaku, kecuali seperti berkurangnya air pada jarum yang dimasukkan ke dalam ke dalam lautan. <clears throat> Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala yang mengajak hamba-hambanya untuk hanya menghadapkan diri dan memohon kepadanya. Oleh karena itu sekali lagi banyak berdoa kepada Allah, berharap kepadanya, menyandarkan hati kita selalu kepadanya ini adalah sumber kebaikan bagi hamba. Inilah wujud penghambaan diri yang sebenarnya. Bahkan dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan taufik, memudahkan kebaikan bagi hamba-hambanya. Oleh karena itu, nama Allah ini pantas untuk kita renungkan kandungannya dan kita amalkan apa ini konsekuensi darinya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah terangkan dalam kajian kita bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu membahas makna taufik makna taufik yang disepakati oleh para ulama beliau menyebutkan bahwasanya kunci daripada taufik itu kata beliau famiftahuhu ad-du'a luju ilaihi warragbatu warahbatu ilaihi kunci daripada taufik yang dengannya Allah akan mudahkan dibuka pintu taufik bagi seorang hamba, apa kuncinya? Ternyata sederhana, banyak berdoa. Sirkul luju ilaihi selalu bersandar kepadanya. Sungguh-sungguh dalam menyandarkan diri kepadanya. Disertai dengan pengharapan dan ketakutan kepadanya. Subhanallah ternyata orang yang banyak berdoa itu terpuji. Orang yang mengetahui dirinya kurang kemudian dia meminta kepada Allah agar disempurnakan kekurangannya diampuni dosa-dosanya itu ternyata adalah orang yang akan dimudahkan taufik. Maka ini menjadikan harapannya seorang mukmin selalu besar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan orang yang bersandar dan selalu memohon serta berharap kepadanya. <clears throat> nah, dalam apa ini <clears throat> hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta, walakin liya'zimil mas'alata wal yu'zimir raghbata fa inna Allah la yata'adhamuhu syai'un a'tahu." Jika salah seorang dari kalian berdoa, maka jangan dia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah kamu kalau kamu ingin." Tidak boleh. Ini menunjukkan kelemahan meminta tidak sungguh-sungguh dalam berharap, menunjukkan lemahnya pengharapan kepada Allah. Tapi hendaknya dia melakukan apa ini dengan azam yang kuat, tekad yang kuat dalam permintaannya. <clears throat> Liyazimil mas'alah, dijadikan kuat sungguh-sungguh permintaannya. Wal yu'zimil ragbah dan hendaknya dia membesarkan pengharapannya. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merasa berat untuk memberikan atau mengabulkan permohonan hambanya. Jadi di sini kita perhatikan sebenarnya doa kita itu mudah untuk dikabulkan. Tapi tergantung dari bagaimana kita menyandarkan pengharapan kita kepada Allah. Kita sungguh-sungguh dalam berdoa kepadanya. Makanya seseorang yang saya katakan tadi selalu merasa kurang, dia merasa dirinya kurang, kemudian dia berdoa kepada Allah, bersandar kepada Allah, Kemudian waktu dia berdoa memang dia mengusahakan sebab-sebab dengan sungguh-sungguh. Mencari waktu yang dikabulkan, memilih lapat-lapat doa yang terbaik. Kemudian sebab-sebab yang memudahkan dikabulkan doa. Apalagi dia memilih waktu-waktu yang dia konsentrasi hatinya. Ketika <coughs> dia menghadapkan dirinya ke arah kiblat, ke kehadap Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangannya berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah tidak akan mengecewakan harapannya karena dia bersungguh-sungguh bersandar kepada zat yang maha mampu memenuhi semua permintaan dan harapannya. Oleh karena itu ya ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah di sini kita fahami makna ucapan seorang ulama salaf Mutarrif ibn Abdullah Ibnu Syekhir yang mengatakan sewaktu dia melihat banyaknya kebaikan-kebaikan yang belum terpenuhi dalam dirinya, dia mengamal, dia mengatakan ta'amaltul khaira fa idzal khairu kefir. Aku pernah mengamat-amati sifat-sifat baik dalam Islam. Ternyata sifat-sifat baik itu banyak. Maksudnya banyak yang belum saya miliki juga. Summa ta'amaltu kemudian aku renungkan kembali. Fa idzal khairu kulluhu biyadillah Aku renungkan kembali ternyata semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Semua sifat-sifat baik itu ada di tangan Allah dan dialah yang mampu untuk memasukkan kebaikan tersebut dalam diri kita. Kata beliau, fa'idan adua huwa mistahul khair. Apa huwa jima'ul khair? Maka kalau demikian, berarti doa itu dialah penghimpun segala kebaikan. Maksudnya apa? Kalau kita mengetahui semua kebaikan itu di tangan Allah, maka agar kita bisa mendapatkannya bagaimana caranya? Minta kepada zat yang di tangannya segala kebaikan. Berarti doa kata beliau adalah penghimpun segala kebaikan. Apapun yang kita tidak miliki, apapun yang kita kurang, apalagi dalam urusan iman kita, agama kita, ketaatan kita, ketakwaan kepada kita, siapa yang mau menyempurnakannya? Allah Subhanahu wa taala maka minta kepadanya. Apalagi dia sudah berjanji, uji budak da'i ida, idadaan. aku akan memenuhi permintaan <clears throat> hamba-hambaku jika mereka jika mereka berdoa kepadaku. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, Waman man asdaqu minallahi haditha." Siapakah yang lebih benar ucapannya dari dari Allah Subhanahu wa taala? <clears throat> Maka disinilah kita perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Mujib ingin mengajak kepada hamba-hambanya yang beriman. Ingin <clears throat> menjadikan mereka untuk <clears throat> memahami luasnya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, sempurnanya sifat-sifatnya, kebaikan-kebaikannya, sempurnanya kasih sayangnya kepada hamba-hambanya <clears throat> dan uh, yang dengan ini akan menguatkan keyakinan seorang hamba kepada Allah membesarkan pengharapannya dan penyadaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu membuat mereka semakin bersemangat untuk mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan menjauhkan mereka dari sifat berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya. Oleh karena itu dengan mengimani nama ini kita akan semakin semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh, meningkatkan harapan ya pengharapan kita penyandaran diri kita kepada Allah menghilangkan rasa putus asa kalau kita melihat ada yang kurang atau banyaknya dosa-dosa kita untuk selalu kita memohon ampun kepadanya kemudian ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah di akhir uh, kajian ini saya juga ingin mengisyaratkan <clears throat> satu uh, syubhat yang mungkin uh, dipertanyakan <clears throat> oleh sebagian kita dengan mengatakan bahwa ada orang-orang atau termasuk mungkin diri kita sudah bersungguh-sungguh mengusahakan sebab-sebab untuk berdoa kepada Allah <clears throat> dengan berbagai sebab dan sering dengan kesungguhan dan dengan pengharapan bahkan sampai menangis. Tapi kita dapati atau dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan permohonannya. Belum menjawab seruannya. Maka alhamdulillah ini semua telah dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad <clears throat> dan yang lainnya yang uh, juga al, al Hakim dalam Mustadrak yang disahkan oleh Al Hakim dan disahkan oleh uh, eh, Al Munziri juga Syaikh Al dan para ulama yang lainnya dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ma muslimin yad'u bidakwatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda salafin. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa yang tidak ada padanya dosa maupun perbuatan memutuskan silaturahim. Kecuali Allah akan memberikan padanya salah satu dari tiga kemungkinan. Imma antu ajjalalahu da'watuhu Pertama, bisa jadi akan disegerakan permohonannya, permintaan itu, permintaan yang di apa ini panjatkannya kepada Allah. Wa imma an lahu fil akhirah. Atau kemungkinan kedua, Allah akan menyimpan baginya untuk kebaikannya di akhirat. Wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mitlaha. Atau yang ketiga, bisa jadi dengan itu Allah akan memalingkannya dari keburukan yang sebanding dengan sebanding dengan permohonannya dalam doa itu. Lalu para sahabat setelah mendengarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mereka mengatakan apa? Idan nuksir. Kalau begitu kami mem akan memperbanyak doa ya Rasulullah. Kalau maka Rasulullah Shallallahu Wasallam menjawab, Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak lagi pengabulan dan pemberiannya kepada hamba-hambanya. Perhatikan, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang sempurna imannya, mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memotivasi diri mereka untuk semakin semangat berdoa, untuk semakin semangat berdoa, karena mereka mengetahui ternyata doa itu tidak ada hasilnya kecuali kebaikan. Dan ini tentu saja bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah bersangka baik kepadanya, gembira dengan mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ternyata pengabulan dari Allah itu tatanawwa bermacam-macam dan kita mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala tentu pilihannya lebih baik bagi hambanya. Kadang-kadang orang itu berdoa, seandainya dikabulkan doanya tersebut bisa jadi akan menimbulkan mabarot yang lebih besar dari dirinya atau akan luput darinya maslahat yang lebih besar yang tidak yang misalnya apa ini dengan eh, dikabulkannya doanya nanti dia luput dari kebaikan yang lebih besar makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doanya atau mengabulkan dalam bentuk lain yang mungkin tidak diketahui oleh hamba ini maka doa itu berdasarkan hadis ini pengabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi berupa dengan permintaan itu dikabulkan dengan segera dikabulkan dengan segera. Dan inilah <clears throat> manfaatnya kita bersandar kepada Allah. Kalau Allah mengetahui itu kebaikan, maka segera dimudahkan pengabulannya. Terkadang watarotan yaqa'u walakin yata'akhkharu li hikmatin. Terkadang juga dikabulkan doa tersebut tetapi tidak disegerakan, ditunda karena ada hikmah maslahat yang Allah lebih mengetahui. Terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan kesabarannya hamba ditunda pengabulan doanya supaya hamba ini lebih bersungguh-sungguh, lebih banyak kebaikannya. Ditunda untuk hikmah tertentu. Terkadang juga <clears throat> taqaul ijabatu taqaul ijabatu walakin bighairi ainil matlub dikabulkan permohonannya, tetapi tidak sama persis dengan apa yang diminta. Tidak sama persis dengan apa yang diminta. Karena misalnya pada apa yang diminta itu pada permintaan yang di diajukan seorang hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin kemaslahatannya tidak sempurna. Sehingga Allah mengabulkan hal lain yang tidak persis seperti permintaannya, tetapi itu pengabulannya lebih sempurna. Kemaslahatannya lebih sempurna, kebaikannya bagi hamba itu lebih sempurna. Atau seperti yang disebutkan dalam hadis ini, disimpan baginya sebagai pahala di akhirat nanti dan Allah mengetahui bahwasanya hamba ini lebih membutuhkan untuk dijadikan baginya kebaikan sebagai tabungan baginya di akhirat atau dengan itu dipalingkan darinya azab yang mestinya akan menimpanya. Subhanallah, kalau seorang itu merenungkan tentang agungnya hikmah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya, maka dia akan yakin bahwa dengan berdoa itu ternyata tidak merugikan bagi dirinya sendiri, justru akan mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi dirinya baik ketika permohonannya langsung dikabulkan atau langsung dikabulkan seperti permintaannya atau ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya tapi dalam bentuk yang lain yang semua itu kembali untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi bagi hamba itu sendiri. Maka inilah apa ini uh, <coughs> pembahasan tentang dua nama Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya yang maha indah, maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengajak kepada hamba-hambanya untuk taat kepadanya, untuk menyandarkan, menyandarkan diri kepadanya yang di samping ini ah, tentu saja merupakan perwujudan ibadah yang sebenarnya yang akan mendapatkan pahala besar darinya ternyata juga mengandung manfaat kemaslahatan yang kebaikannya akan kembali kepada hamba itu sendiri maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan senantiasa memudahkan kita untuk selalu bersandar apa ini bertawakal memohon dan meminta kepadanya dalam semua urusan kita apalagi urusan-urusan agama kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan dalam diri kita dan menjaga kita dalam kebaikan ini sampai di akhir hayat kita. Demikianlah ikhwan wa akhwati fiddin rahimakumullah. Saya cukupkan kajian kita pada pagi hari ini dan afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man bi yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah Antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz dan selanjutnya kita akan ajak para pendengar semua untuk bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah Antum sampaikan Ustaz untuk yang pertama kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu Ustaz Silakan. Nah, dari pendengar kita di daerah Kemayoran dengan Akhi Ade beliau bertanya Ustaz apa ketika seorang hamba berdoa pengharapan, apakah yang lebih baik yang dia minta? Apakah dia meminta akhirat atau dia meminta dunia, Ustaz? Mohon diberikan nasihatnya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, tentu saja uh, seorang hamba ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apalagi pada waktu-waktu yang dipilihnya dengan berusaha memilih uh, doa yang terbaik dengan sebab-sebab yang mudah dikabulkan doa yang dimudahkan baginya dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja dia meminta kebutuhan yang paling diperlukannya pada saat itu tentu yang paling utama adalah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk akhiratnya kalaupun ada kebutuhan dunia yang dipintanya misalnya yang dimintanya misalnya keurusan dunia maka dia meminta kepada Allah dan selalu dihubungkan dengan kemaslahatan akhirat Ya Allah mudahkanlah aku melaksanakan urusanku ini dan mudahkanlah aku untuk apa ini e, dengan melaksanakan urusanmu ini tidak berpaling dari agamamu. Mudahkanlah aku misalnya dengan dipenuhi urusan duniaku ini membantuku untuk selalu taat kepadamu. Itu permintaannya seorang muslim seperti itu. Makanya selalu anjurkan dalam e, beberapa kajian kita sebaiknya ya yang paling bagus kita selalu mencari, menghafal doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk urusan-urusan kita agar selalu permintaan kita itu sesuai dan tepat ya karena tentu saja sebaik-baik doa adalah dari Al-Quran dan doa dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalaupun kita tidak mampu maka dengan cara seperti tadi kita mohon urusan dunia kita jika memang itu ada keperluan yang mendesak, tapi kita selalu gandengkan untuk meraih ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, khairan atas jawabannya yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kembali dari pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz. Ustaz berkaitan dengan minta dan bersandar kepada Allah dengan media doa. Tentunya doa yang afdal adalah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagaimana yang telah antum sampaikan. Namun seandainya doa itu belum bisa dihafal, apakah masih mendapatkan keutamaannya atau afdolnya berdoa dengan memakai bahasa Indonesia? Lalu apakah juga jika doa yang dipanjatkan dengan bahasa Indonesia jadi sebab lambatnya dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala Mohon dijelaskan, silakan Ustaz. Iya, uh, <clears throat> seperti yang saya sudah jelaskan juga dalam kajian yang lalu-lalu bahwa uh, apa ini doa itu tidak harus persis seperti yang dimohonkan oleh Nabi SAW meskipun itu yang paling baik. Beda kalau zikir, ini perlu dibedakan. Kalau zikir itu lafadznya harus persis. Sebagaimana dalam hadis sahih ketika salah seorang sahabat yang mendengarkan sabda Nabi SAW tentang zikir sebelum tidur. tu bi kitabika alladhi anzalta wa bi ikan lagi arsalta. Aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan ya Allah dan dengan nabi yang kamu utus. Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, wa bi rasulilladzi arsalta?" Apakah lafadznya dengan rasul yang kamu utus? Maka dia mengatakan, "La, wa bi nabiyyika alladzi arsalta." Tidak, tapi dengan nabi yang kamu utus. Di sini Rasulullah SAW apa ini mengkritik sahabat ini hanya dengan salah mengucapkan dia sahabat ini mengatakan Rasul yang kamu utus, saya mengatakan tidak Nabi yang kamu utus. Padahal kan Nabi dengan Rasul artinya dekat ya, saling mewakili artinya begitu ya. Tapi karena zikir itu harus pas tepat lafadznya, maka Rasulullah SAW mengkritiknya. Beda kalau doa. Kalau doa itu disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika datang seorang Arab Badui kepada Nabi SAW, mengatakan kepada beliau, Inilah uhsinu dan danataka wala dan danata Mu'ad. Ya Rasulullah, aku tidak bisa mengucapkan doa seperti doamu dan doanya Mu'ad bin Jabal. Maka Nabi SAW menjawab, Bimada tadu? Kalau begitu apa doamu? Maka orang ini mengatakan, saya cuma meminta surga dan berlindung kepada dari neraka. Rasulullah SAW bersabda, Hawla zalika nudandin. Sekitar itulah permohonan doa kami. Ini dipahami oleh sebagian dari para ulama bahwa Nabi SAW tidak mengatakan harus kamu seperti doaku, tidak. Yang penting permintaannya benar, meminta sorga, neraka, kebaikan, menjauhkan dari neraka ya. Kemudian kebaikan dunia akhirat, kebaikan-kebaikan dalam hidup seseorang yang penting benar isi doanya, maka tidak mesti persis dengan doanya Nabi SAW. Meskipun yang lebih afdol adalah doa dari Nabi SAW dengan bahasa Arab. Maka kalau seseorang itu sungguh-sungguh pengharapannya kepada Allah, hatinya bersandar kepada Allah, kemudian dia mengucapkan doa. Kebetulan dia belum sempat menghafal doanya Nabi SAW atau memang eh, masih sulit bagi dia, maka tentu saja kita tidak akan mengatakan dia harus menunggu permintaannya di, diungkapkan kepada Allah sampai dia hafal doa tidak. Dia ucapkan saat ini dengan bahasa yang mampu di, diungkapkannya dengan bahasa yang sopan, memohon kepada Allah bersungguh-sungguh, meminta kepadanya maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan pengabulan doa baginya dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya selain doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan ditangguhkan pengabulan doanya. Yang jelas kita bisa berdoa dengan bahasa apa saja meskipun tentu yang terbaik adalah doa dari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, doa dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nah bisa jazakallah khairan atas jawabannya. Dan satu pertanyaan kembali dari pesan singkat sebelum beralih ke penelpon kita Ustadz ada satu subhat yang disampaikan oleh seorang penanya saat sebagaimana beliau mendapatkan pembahasan tentang kajian fikih asmal usna ini di mana bahwasanya dia mendengarkan kalau ahlu sunnah menafikan takwil atau kaum wahabi yang dikatakan oleh mereka menafikan takwil kata katanya ada subhat bagaimana bisa uh, kaum Wahabi ini menafikan takwil sedangkan banyak dalil yang mengharuskan adanya takwil seperti ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu dia berkata adalah sebaik-baiknya yang mentakwilkan Al-Qur'an dan firman Allah taala yang artinya mereka telah lupa kepada Allah maka Allah melupakan mereka apakah orang-orang yang mengaku Wahabi ini akan menetapkan sifat lupa kepada Allah tapi lupa sesuai, tapi lupa Allah sedangkan kaguan Allah mohon dijelaskan dari Ustaz dengan dengan dengan sebab subhat ini Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. <clears throat> Alhamdulillah. Jawaban dari orang-orang yang menuduh dengan tuduhan seperti ini adalah jawaban yang tidak berdasarkan bukti dari orang-orang yang tidak pernah mendengarkan penjelasan atau orang-orang yang punya hasad dalam dirinya. Ahlu sunnah wal jamaah tidak menafikan tawil dan tidak ada orang ahlu sunnah wal jamaah yang menafikan takwil. Cuman apa maksud takwil tersebut? Nah ini yang perlu ditanyakan, apa maknanya takwil? Takwil itu diartikan dengan beberapa pengertian. Ada takwil yang artinya tafsir. Ini yang benar dan ini yang diterima. Takwil itu di, diambil dari kata-kata ala yaulu. Kembali, tempat kembali sesuatu. Maka dari sini diartikan kata-kata eh, ta'wil di sini sebagai tafsir sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Dzalika khairul wa ahsanu ta'wila." Sikap kembali kepada Allah dan Rasul-Nya itu lebih baik dan ta'wilnya lebih baik. Maksudnya kesudahannya, tempat kembalinya itu lebih baik. Inilah ta'wil yang benar yaitu tafsir daripada Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan makna yang benar yang ditunjukkan dalam ayat yang lain atau hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ada juga, ada juga sebagian orang yang mengartikan takwil itu dengan ya hakikatnya adalah tahrif, menyelewengkan makna Al-Quran. Kalau kita katakan takwil dimaukan dengan pengertian orang, maka semua orang bisa mentakwilkan Al-Quran dengan hawa nafsunya. Semua orang bisa menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya dan dia mengatakan inilah takwil yang benar. Jelas tidak diterima. Harus dilihat. Yang diingkari al-sunnah adalah takwil yang batil, takwil yang tidak berdasarkan dalil, takwil yang hakikatnya adalah merubah makna Al-Quran. Seperti dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah orang-orang yang mentakwilkan sifat Allah dengan makna tertentu. Tangan Allah diartikan kekuasaan, padahal Allah sendiri yang menyebutkan dengan dengan nama ayat yang kita pahami sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah jelas tidak sama dengan sifat-sifat makhluk karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka alhamdulillah Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alimu ta'wil ya Allah ajarkanlah kepadanya takwil, takwil yang benar tafsir yang benar bukan takwil yang batil adapun ayat yang dibawakan tadi nasullah fanasiyahum mereka lupa kepada Allah dan dan mereka pun dan Allah pun lupa kepada mereka alhamdulillah Allah sudah tidak mengingkari Allah Allah sudah tidak mengingkari sifat tersebut Allah subhanahu wa taala memperlakukan hal ini kepada orang yang berhak mendapatkannya sifat ini Allah subhanahu wa taala perlakukan bagi eh, orang-orang uh, yang berhak mendapatkannya. Ini Allah Subhanahu wa taala apa ini <clears throat> melaku apa ini memiliki sifat nisyan terhadap orang-orang yang berpaling darinya yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan hal ini sebagai balasan yang ter, yang setimpal bagi orang yang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Ahlussunnah menetapkannya akan tetapi yang ditetapkan oleh Ahlussunnah adalah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Sebagaimana dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman waktu ucapannya Nabi Musa menukil ucapan Nabi Musa alaihi salatu wasalam, "Ilmuha fi inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa." Ilmu tentang masalah itu di sisi Allah dalam kitab, Robku tidak salah dan tidak lupa. Di sini Nabi Musa mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Maka tentu saja maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala ilmunya sempurna. Tidak diluputi, diliputi sifat lupa padanya. Tidak bertentangan dengan ayat tadi. Karena ayat ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan e, melupakan orang-orang yang berpaling darinya artinya di apa ini mereka itu dilupakan dari eh, ditinggalkan dalam adab Allah Subhanahu wa taala dibiarkan dalam azabnya dan Allah Subhanahu wa taala berpaling dari mereka. Ini adalah cara memahami yang benar dengan mengkompromikan kedua kedua ayat tersebut. Jadi alhamdulillah ahlu sunnah wal jamaah mentakwil tapi takwil yang benar dengan ditunjukkan dengan dalil. Ketika dalam satu ayat ditetapkan, dalam ayat lain dinasikan, maka harus dikompromikan. Inilah yang namanya takwil. Adapun kalau dipalingkan tapi tanpa ada dalil cuma sekedar pertimbangan akal, maka inilah yang ditentang oleh ahlu sunnah wal jamaah karena ini hakikatnya bukan tawil tapi tahrif menyelewengkan makna Al-Quran dan hadis Nabi SAW dari makna yang sebenarnya seperti perbuatannya orang-orang Yahudi na'udzubillahimindalik al-kalima amma mereka itu menyelewengkan kalimat-kalimat Allah dari dari tempat-tempatnya. Nah, nah dan kembali kita akan angkat dari pendengar kita yang pertama dengan Ibu Santi di Depok. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tanya, eh, kalau misalnya kita berdoa dalam kondisi misalnya sedang tidak punya wudhu atau sedang tidak suci, itu boleh nggak Pak Ustadz? Jadi apakah doa itu harus kita misalnya mau berdoa tiba-tiba kita dapat musibah atau apa terus kita harus wudhu dulu atau bagaimana mohon penjelasannya terus lagi ada sobat yang mengatakan bahwa kalau berdoa tuh ya jangan banyak-banyak karena nanti uh, apa kalau nggak suka ketika kalau bisa sekali doa ya udah yang paling kita mau aja dulu kena gitu itu bagaimana Pak Ustad? ya, terima, kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Santi dan pada Ustad silakan Ustad. uh, eh, anu nggak dengar sama sekali tadi deh oh nah Ustaz. beliau bertanya Ustaz tentang apakah doa itu harus didahulukan dengan wudhu terlebih dahulu saat ketika kita ingin berdoa misalnya kita berdoa mendapatkan suatu, lalu kita berwudhu lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian pertanyaan yang kedua beliau bertanya apakah e, ada subhat yang mengatakan kalau berdoa jangan minta kepada Allah yang banyak-banyak tapi mintakalah yang paling penting dahulu mohon Ustaz memberikan penjelasan Ustaz Ya, pertama masalah berwudu ketika akan berdoa. Berdoa tentu ini kebaikan dan keutamaan, tapi tidak wajib. Maka lebih bagus kalau orang itu berdoa dalam keadaan berwudu, ya dia menghadap kiblat ini termasuk adab ya. Dan tentu saja ini lebih lebih utama dan dianjurkan. Tapi ketika seseorang misalnya uh, ketika dia ingin berdoa kepada Allah dalam satu kebutuhannya yang mendesak, dia tidak sempat berwudu, maka tidak tidak mengapa diungkapkannya dalam keadaan seperti seperti itu. Nah, Pertanyaan yang kedua, masalah meminta kepada Allah, maka jawabannya minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Tapi dahulukan yang paling penting, begitu. Tidak bertentangan dua hal tersebut. Kita diperintahkan untuk meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Sampai semua keperluan kita kita minta. Tapi tentu kita dahulukan yang paling penting. Maka kalau seandainya hanya kita katakan minta yang paling penting, yang lain tidak usah, berarti nanti dalam urusan yang kecil-kecilnya kita tidak mau minta. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk meminta semua kepada Allah. Aisyah radhiyallahu taala anha saya sebutkan tadi sampai tali sendal kita diperintahkan kita untuk meminta kepada Allah untuk membiasakan diri kita tergantung dan berharap kepada Allah dalam semua urusan. Maka yang benar adalah kita meminta sebanyak-banyaknya, tentu saja kita mendahulukan yang lebih penting yang berhubungan dengan masalah agama kita, hal-hal yang paling dibutuhkan dalam kehidupan kita baru perkara-perkara yang lainnya. Nah, nah Ustaz. Dan kita akan kembali dengan pendengar kita dengan Bapak Mukhlis di Tanjung Priok. Silakan Bapak. Wafik barakallah. Assalamualaikum. Silakan. Uh, kita selalu mengatakan kita ahlus sunnah wal jamaah, tapi mereka menyebut kita wahabi. Bagaimana sikap yang terbaik menghadapi hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, terdengar Ustaz? Eh, enggak dengar, enggak. Nah, Ustaz, baik. Satu pertanyaan dari Bapak Mukhlis di Tanjung Priok Ustaz, bahwasannya Eh, kita selalu mengatakan mengatasnamakan sebagai ahal sunnah akan tetapi mereka yang tidak suka dengan dakwah sunnah ini menyebut kita dengan wahabi bagaimana sikap kita kepada mereka Ustaz silakan Ustaz Iya, kita katakan mereka adalah orang-orang yang jahil, tidak paham. Maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada mereka dan kepada kaum muslimin untuk menempuh jalan yang benar. Sekali lagi kita mengatakan diri kita adalah ahlu sunnah, alhamdulillah kita tidak mensucikan diri kita sendiri, tapi kita berharap menjadi orang-orang yang mengikuti sunnah dan kita berusaha membuktikan dengan memahami Al-Quran sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita mengaku sebagai ahlu sunnah bukan berarti kita menutup diri yang lain. Tidak ada yang boleh ahlu sunnah selain kita. Alhamdulillah tidak pernah kita mengatakan seperti itu. Kita berharap dan kita berdoa agar kaum muslimin yang lainnya pun dimudahkan untuk menempuh jalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ada yang mengatakan seperti itu, dinasehati, diingatkan untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di, diingatkan untuk jangan sekedar mendengarkan berita-berita, berita-berita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mintalah bukti kalau dia menuduh sesuatu agar diluruskan. Coba ajak mereka untuk dengar misalnya radio roja, dengar apa sih yang dibahas sehingga harus dituduh sebagai Wahabi seperti yang mereka tuduhkan. Alhamdulillah, mungkin dalam kajian saya dari awal sampai akhir saya, saya tidak pernah sebutkan satupun ucapannya Syekh Muhammad Abdul Wahab yang mereka katakan sebagai Wahabi. Yang lainnya pun para ustadz yang lainnya kalaupun menyebutkan paling disebutkan sedikit dalam sebagian kajian. Kita lebih sering menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, bahkan lebih sering kita nukil ucapannya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, yang masanya jauh sebelum uh, Syekh Muhammad Abdul Wahab. Mereka hidup terlebih dahulu sebelum masanya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Maka ini adalah upaya untuk membuat pengkaburan. Kenapa mereka mengatakan tidak tidak mengatakan ini pengikutnya ibu Taimiyah, ibu Qayyim? Mereka tidak berani. Atau ini pengikutnya misalnya eh, para ulama yang terdahulu. Karena mereka tidak ingin. Mereka itu ingin menjelek-jelekan kita di mata kaum muslimin. Maka yang diambil adalah eh, gelar-gelar yang mereka bisa mempengaruhi kaum muslimin, orang-orang awam dengannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan tipu daya orang-orang yang ingin merusak Islam dengan dengan kekuasaannya. Nah, nah Ustaz. Nah, nah, nah Ustaz. Baik, saya kita akan angkat satu eh, pertanyaan terakhir dari pendengar kita dengan Bapak Khairuddin di Cimanggis, Ustaz. Silakan Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi eh, Saya ingin bertanya kalau gimana ya kalau di masjid itu atau di masalah masih berbuat kita seperti masih percaya dengan Rasul itu itu jadi jadi seperti maulid gitu nah terus kita nyumbang di gitu, kita itu apakah kita juga dapat dosa gitu kalau dia berbuat bid'ah dan kalau kita nggak ada bedanya kita dapat lagi, mana kita kalau gitu karena kita kan nggak tahu deh, eh, apa uh, dengan masjid itu masalah gitu. Kalau yang masih campur baur begitu. Itu aja Ted yang saya hmm. tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustaz terdengar Ustaz? Enggak dengar. Nah, Ustaz baik. Satu pertanyaan dari Pak Khairuddin di Cimanggis, beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah jika kita memberikan sumbangan kepada masjid atau musola yang di sana masih melakukan praktek-praktek ritual bid'ah atau tidak sesuai dengan sunnah, apakah orang yang menyumbangkan uh, infaknya kepada masjid tersebut akan mendapatkan dosa? Atau sebaliknya, jika tidak menyumbang kepada masjid dan musola yang senantiasa melakukan praktek-praktek seperti itu, apakah mendapat pahala, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, pertama tentu saja kalau kita bisa memilih yang terbaik, kita pilih untuk menyumbang ke masjid-masjid yang jelas-jelas ditegakkan kebaikan, ditegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya pahalanya pun mengalir ke kita karena kita menjadi sebab untuk tersedianya tempat untuk dilaksanakan kebaikan padanya. Kalau kita bisa memilih dan jelas itu adalah yang dianjurkan, maka kita pilih yang terbaik. Tapi kalau ada kondisi tertentu, terpaksa, ada masjid yang di situ dikuasai oleh orang-orang yang suka berbuat perbuatan buruk kepadanya. Maka kalau seandainya dengan kita menyumbang di tempat tersebut ada peluang untuk menasehati, mungkin karena kita menyumbang suara kita akan didengar ya. Nasihat usul kita akan di, bisa eh, masukan untuk mereka, setidak-tidaknya ada upaya untuk mengingkari kemungkaran, maka dengan pertimbangan ini kita bisa menyumbang berkembang sedikit sedikit kemudian kita bisa bicara sebaiknya jangan begini sebaiknya begini mungkin kalau didengar ucapan kita maka alhamdulillah ini sebab untuk merubah kemungkaran di sana tapi kalau ternyata kita menyumbang tidak bisa juga mengingkari perbuatan tersebut bahkan dengan menyumbang terkesan kita akan mendukung perbuatan tadi maka tentu saja kita hindari hal seperti ini kecuali mungkin kalau itu masjid ya masjid umum sebenarnya hanya segelintir orang yang terkadang datang di situ mengadakan acara tadi tapi ini masjid umum yang pilihannya ya mayoritasnya dipakai untuk sholat, untuk ibadah-ibadah yang sesuai dengan syariat, maka ini pun tidak mengapa karena dominannya ini adalah demikian dan tidak dikuasai secara penuh, ya ini menjadi simbol di masjid tersebut sebagai kegiatannya orang-orang yang berbuat bid'ah dan menyimpang dari petunjuk Rasulullah SAW. Maka hal ini perlu dipertimbangkan lagi dengan tentu saja kita anjurkan yang sebaiknya, yang lebih selamat dan lebih aman, apalagi untuk kita mendapatkan Eh, balasan pahala yang sempurna dengan mencari masjid-masjid yang tentu diamalkan dan dipraktekkan padanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan petunjuk Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah, Dan karena waktu yang memang tidak memungkinkan untuk mengangkat pertanyaan yang lain, set silakan dari antum sebagai penutup untuk para pendengar kita semua. Barakallahu ya. Jadi sebagai penutup jadi ini dua nama Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas tadi sekaligus semakin menambah ya menambah pengetahuan kita dan menambah uh, keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang menginginkan dari hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan taat kepadanya untuk Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kebaikan dalam diri mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada hamba-hambanya yang beriman untuk taat kepadanya, untuk selalu berharap dan bersandar kepadanya agar mereka mudah mendapatkan kebaikan darinya.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 Nah Ustaz, Jazakallah khairan atas kesempatan dan waktu yang telah Antum berikan saat di kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan materi yang sangat bermanfaat dan berharga untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan semoga Allah menjaga Antum serta meluaskan keilmuan Antum di sana Ustaz. Insya Allah kita ketemu lagi Ustaz pada pekan yang akan datang pada hari Kamis Ustaz. Nah Ustaz, Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.